Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Naam kita lanjutkan bacaan kita terhadap mustalahul hadis yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil masih mengenai seputar naam bagaimana kalau terkumpul di dalam satu hadis Naam dua sifat. Jadi hadis dihukumi hadisun hasanun sahihun. Satu hadis padahal Kemarin sudah kita lewati. Kalau seandainya hadis tersebut sumbernya dari dua jalur, dua jalan, maka kemungkinan besarnya na'am barakallahu fikum na'am sahihun li ghairi hasanun lidzatih. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ternyata hadisnya tadi dihukumi hasanun sahihun tapi dicek jalurnya cuma satu jalur, nah, bisa jadi yang menghukumi itu ada taradud kebimbangan. Nah, dia mau mengatakan sahih tapi tingkatannya enggak sampai tingkatan sahih. Hasan Mau mengatakan hasan tak padahal bisa naik juga nanti. Sahih. Jadi taradud. Paham ya? Itu kesimpulan yang kita bahas kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Nah, pembahasan yang apa? Yang apa? Yang baru perhatikan. Nah, barakallahu fikum kata beliau qala al-mu'allifu asbabullah munqati'us sanad. Terputusnya sanad. Nah, jadi sanad itu adalah silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Sanad itu adalah enam silsilah rangkaian para perawi hadis yang bisa menghantar ke nama matan. Yang sering antum dengar haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan an Rasulillah atau an sahabah an Rasulillah. Nah itu sanad itu tadi rang, rangkaian tadi itu. Nah atau istilahnya nah barakallahu fikum rentetan tadi itu jalur-jalur tadi itu namanya sanad. Paham ya? Nah silsilatul rijal al muslimatu ilal matan. Jadi nah barakallahu fikum enam Eh, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi rangkaian para perawi hadis, rangkaian para perawi hadis yang bisa menghantar kepada matan hadis. Jadi aslinya hadis-hadis yang antum hafal itu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kemudian muttafaqun alaih itu ada sanatnya aslinya itu, cuman diringkas. Kalau lihat aslinya ya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antum lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Enggak mungkin langsung an Abi Hurairah gitu. Biasanya ada sebutkan sanad-sanadnya haddatsana fulan, Fulan maksudnya ini untuk ungkapan aja ya. Qala haddatsana fulan sampai nanti an Abi pak. Nah, itu namanya sanat tadi. Dan sanad ini penting. Karena apa? Karena al-isnadu minad din walaula walaula al-isnad laqala man syaa masya. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Ya, jadi rangkaian jalur untuk diketahui dari mana kabarnya ini. Nah, itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanat, misalnya orang akan apa? Akan berkata apa yang dia inginkan dari mana kabarnya? Dari sebulan. Sebulan dari mana? Pokoknya dari sebulan. Sebulan sebulan yang mana? Itu loh, bulan sana itu loh. Paham ya? Jadi dia enggak menjelaskan. Kalau orangnya paham, haddatsana fulan. Qala haddatsana fulan, an fulan, anna fulan qala gitu. Paham ya? Jadi jalurnya jelas itu loh. Bukan apa? Bukan semata-mata na'am barakallahu fikum cuma ucapan saja. Katanya muridnya Syekh al juri itu kalau ketemu merungut rengut enggak mau salam katanya. Kata siapa? Kata si Fulan yang mana? Disebutkannya fulan itu. Sanatnya terputus. Fulan siapa? Paham ya? Ternyata fulannya gak ada wujudnya. Hati-hati ya. Jadi sanat termasuk bagian dari agama. Paham ya? Al-isnadu minad din. Sanat itu eh, rangkaian, rentetan, urut-urutan apa? Jalur. Nah, barakallahu fikum sebuah kabar itu termasuk bagian dari agama. Kenapa? Walau al-isnad laqala man syaa Kalau seandainya bukan karena sanat, Bukan karena rangkaian tadi itu misalnya orang akan berkata apa yang dia inginkan. Ya enggak? Tapi kalau karena ada sanad orang orang takut dia kalau ngomongnya sembarangan. Katanya antum kalau taklim enggak mau senyum ya. Kata siapa? Ya katanya kata orang lah. Nah, itu berarti sanadnya terputus itu loh. Sanadnya terputus. Paham ya? Sanadnya terputus. Jadi kalau enggak ada sanad orang akan ngomong seenaknya. Tapi kalau ada sanad dia takut. Karena dituntut untuk menyebutkan dari mana jalurnya. Samulana rijalakum. Tunjukkanlah kepada kami rijal-rijal hadis kalian. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena yang namanya apa sanad penting sekali. Nah, ini nanti pembahasan masalah sanad. Sanad itu silsilatul rijal al musnadu ilal matan. Jadi rangkaian rentetan para perawi hadis yang bisa menghantarkan kepada, kepada matan. Biasanya gitu kan? Qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, Qala haddatsana Alan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Setelah itu matan namanya. Matan itu intinya. Paham ya? Kalau penjelasannya namanya apa? Syarah. Apa maksudnya ya? Nah, itu tadi yang haddatsana haddatsana haddatsana namanya sanad. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Munqati'us ya sanad ta'rifun aqsamuhu wa hukmuhu. Sekarang pembahasan masalah mengenai definisi sanad dan juga pembagian sana dan hukumnya apa gitu loh. Nah, definisinya apa? Ada berapa bagian? Hukumnya apa? Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Pertama, mungkot sanad. Sanad dikatakan terputus huwallazi lam yattasil sanaduhu. Yaitu enam sebuah hadis yang jalan hadisnya tidak bersambung. Yang jalur hadisnya tidak bersambung, terputus Paham ya? Terputus. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Na'am. Waqad sabaqa anna min syurutil hadis sahih wal hasan an yakuna bisanadin muttasil dan sungguh telah lewat bahwasanya termasuk syarat hadis itu sahih dan hasan perhatikan baik-baik termasuk syarat hadis itu sahih dan hasan sanatnya harus bersambung kalau sanatnya terputus namanya munqati' kalau munqati' itu terputusnya tidak berentet tidak beruntut paham ya selang seling selang seling paham enggak selang seling Nah itu namanya mengkote. Tapi kalau terputusnya sanatnya kok beruntut, beruntut langsung double misalkan hadasana apa? Alif misalkan. Qala hadasana apa? Jim misalkan. Berarti yang dilewati berapa itu? Ba, ta, sa. Runtut ya itu? Namanya apa? Mu'dal. Paham ya? Kalau terputus sanatnya beruntut seperti itu, rentetan langsungan gitu urut seperti itu namanya mukdal. Tapi kalau na'am kalau munqati itu selang-seling. Qala hadatsana alif, qala hadatsana ta, qala hadatsana jim. Yang putus pertama alif, baknya hilang. Eh, taknya hilang. Kan itu kan? Nah, seperti itu namanya apa namanya? munqati. Paham ya? Nanti kalau enggak disebutkan sanadnya sama sekali langsung qala qala Rasulullah di dalam hadis tiba-tiba langsung ngomong kayak gitu, dibuang sanadnya secara sempurna, itu namanya muallak nanti. Paham ya? Sebagaimana antum lihat di dalam Sahih Bukhari terkadang Imam Bukhari mungkin langsung. Nah, paham ya? Seperti itu. Nanti ada juga yang apa istilahnya barakallahu fikum hafizakumullah, Nam, yang parah juga itu mursal. Nah, mursal itu nanti nam seakan-akan hadisnya itu diangkat sampai ke Rasulullah, tapi seorang sahabat yang angkat. Yang sahabat itu belum pernah mendengar Rasulullah atau tabi'in yang belum pernah ketemu sahabat juga. Eh belum pernah berjumpa Rasulullah. Eh, jelas, jelas belum pernah berjumpa ya. Itu nanti kalau diangkat sampai ke Rasulullah mursal namanya. Kalau ada orang sahabat, orang sahabat, nah barakallahu fiikum sahabat ini belum pernah mendengar dari Rasulullah atau seorang tabi'in langsung ngomong qala qala Rasulullah. Itu namanya mursal sanadnya. Karena tabi'in belum pernah berjumpa Rasulullah. Kalau seandainya berjumpa berjumpa siapa? Sahabat. maksudnya ya? Kita lihat. Na'am barakallahu fiikum hafizakumullah kita lihat. Wa yanqasimu ila arba'ati aksamin. Yang namanya mungkote ini, sangat terputus ini terbagi menjadi empat bagian. Terbagi menjadi empat bagian. Kita lihat apa saja. Mursalun wa mu'allakun wa mu'dalun wa mungkote'un. Ini semuanya adalah tanda-tanda hadis itu lemah. Paham ya? Nah, kecuali mursal nanti ada ikatannya. Mursal yang mana jadi hujah itu nanti ada. Nah, barakallahu fikum nanti ada nah marasil yang memang sahih itu ada nanti. Cuman bukan di sini pembahasannya nanti kita lihat nanti. Cuman hukum globalnya kalau hadis kok sudah seperti ini bentuknya, itu biasanya arahnya ke dhaif. Arahnya ke lemah hadisnya itu. Paham ya? Nah, kita lihat. Fal mursalu ma rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu aw tabi'iyyun. Hadis mursal itu adalah hadis yang seorang sahabat Nah, mengangkatnya sampai kepada Rasulullah dalam keadaan sahabat tersebut tidak pernah mendengar dari Rasulullah. Atau yang mengangkatnya adalah tabi'in. Jadi sebuah hadis yang diangkat oleh enam sahabat yang belum pernah mendengar dari Rasulullah atau seorang tabi'in kepada Rasulullah. Apa maksudnya? Jadi sebuah hadis yang dimarfu'kan sampai kepada Rasulullah oleh seorang tabi'in atau seorang sahabat yang belum pernah mendengar dari Rasulullah. Paham ya? Nah, karena enggak setiap sahabat mendengar Rasulullah kan? Nah, cuman kalau sahabat jelas apa? Jelas beriman, jelas bertemu, jelas melihat. Melihat enggak kira-kira? Sahabat jelas bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi melihat enggak kira-kira? Ada yang enggak melihat buta? Yang, <laughs> Nah, barangkali fikum. Teman, hukum globalnya kalau bertemu ya melihat. Kalau yang normal istilahnya gitu kan itu. Nah, karena sebagian sahabat ada yang buta itu. Seperti muadzinnya Rasulullah siapa itu? Nama Abdullah ibnu Umi Maktum itu buta. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Cuman kalau istilahnya dia hidup sezaman dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan, tapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Apa istilahnya kemarin? Apa? Apa? Mukhadram Ahsan, ingat ya. Contohnya? Contohnya? Raja Najasyi. Namanya siapa Raja Najasyi? Siapa namanya? Hah? Ashamah. Nah, itu contohnya ya, mukhadram. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Wal mu'allaq ma hudifa awalul isnadihi. Mu'allaq itu yang dibuang sejak awal sanatnya jadi seakan-akan enggak ada sanad, enggak ada haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan itu enggak ada semua. Langsung tiba-tiba kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kata berkata Kita lihat. Wa qad yuradu bihi ma hudifa jami'u isnadihi. Terkadang juga muallaq itu, jadi muallaq itu terkadang sebagian sanadnya dibuang atau eh, nampar kalau film terkadang apa? Muallaq itu maknanya adalah hadis yang dibuang awal sanadnya atau dibuang semua sanadnya. Paham ya? Dibuang semua sanadnya. Nah, kita lihat. Mahudhi wa qad yuradu bihi terkadang yang diinginkan dengannya adalah yang dibuang semua sanatnya. Kaqaulil Bukhari seperti Imam Bukhari, seperti ucapan Imam Bukhari wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Di dalam sahih Bukhari, terkadang Imam Bukhari menyebutkan langsungan gitu, tanpa menyebutkan dari jalur gurunya hadatsana fulan, hadatsana langsungan. Ini, kanan Nabiu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat atau setiap waktunya. namanya Di setiap saat. Nah, di sini syahidnya mana? Imam Bukhari langsung mengatakan kanan Nabiu sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya ada enggak syaratnya? Nah, dibuang namanya muallak, Allaqahul Bukhari. Karena syaratnya dihilangkan. Seharusnya kan disebutkan qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan, an fulan misalkan misalkan ya. Kemudian sampai jalurnya kepada Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Seharusnya gitu kan, tapi sanadnya dibuang semuanya. Itu namanya muallak. Paham ya? Nah, muallak itu dari kata 'allaqa yu'alliqu ta'liqan mu'alliqun mu'allaqun. seakan kan digantungkan gitu ya, digantungkan langsung gitu. Sanadnya dihilangkan. <laughs> Paham ya gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum hadisnya muallak. Kita lihat di sini Fa ma yang yanquluhu al-musannifun ka sahibil umdah. Masalan, perhatikan baik-baik. Adapun sebagian yang dinukilkan oleh al-musannifun para pengarang kitab hadis ka sahibil umdah seperti pemilik umdah Umdatul Ahkam ya, Al-Maqdisi rahimahullah. Masalan sebagai contoh mansuban ila aslihi, itu pun masih disandarkan pada asalnya. Karena Al-Imam Al-Maqdisi, na barakallahu fikum, di dalam Umdatul Ahkam itu kan nukilkan hadisnya, nukilkan aja nukil dari Sahih Bukhari, nukil dari Sahih Muslim, ya enggak? Langsung beliau an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, an siapa gitu. Nah, itu seperti itu, caranya kalau seperti itu bagaimana? Mansuban ila aslihi biduni isnad. Itu berarti disandarkan kepada aslinya. Tanpa sanad disebutkan situ. Berarti aslinya ada sanadnya di kitab aslinya gitu loh ya. Kalau antum misalkan Rawi Bukhari, antum lihat cek, cek sahih Bukhari ada sanadnya. Roh Abu Dawud, antum cek Sunan Abu Dawud ada sanadnya gitu loh. Nah, kita lihat Fala yuhkam alaihi bita'liq yang seperti ini tidak dihukumi dengan ta'liq. Hatta yungdar fil asl al-mansub hingga dilihat kembali. Nah, pada kitab aslinya yang disebahkan kepadanya. Paham belum? Jadi ketika Imam Maqdisi, Maqdisi atau Maqdasi? Maqdisi ya? Abdul Ghani kan? Ya. Al-Imam nah, Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Maqdisi? Al-Maqdisi ya. Nah, barakallahu fikum itu Nah, kalau antum lihat di dalam Umdatul Ahkam itu kan langsung an Abi Hurairah. Yang seperti ini apakah mu'alak? Bukan. Sanatnya enggak ada, walaupun enggak ada. Karena masih dikembalikan ke aslinya. Rawahusnya apa itu loh. Kalau situ Al Bukhari cek Sahih Bukhari bagaimana gitu loh maksudnya. Paham? Ternyata di Sahih Bukhari kok enggak disebutkan sanatnya, oh berarti kau allaqahul Bukhari. Tapi kalau cek dalam Sahih Bukhari kok lengkap sanatnya, ya berarti bukan mu'allaq. Paham ya? Berarti bukan Allah gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum kita lihat. Li'anna naqilahu ghairu musnadin. Ghairu musnadin lahu, musnidin atau musnadin? Naam. Li'anna naqilahu ghairu li'anna naqilahu ghairu musnidin ilaih, musnadin musnadin musnidin lah wa inna huwa far'un wal far'u lahu hukmul asl. Dikarenakan penukilnya itu tidak menyandarkan kepadanya. Nah, maksudnya Nah barakallahu fikum penukil langsung Nabi Hurairah gitu. Paham ya? Nah, sanad-sanadnya dihilangkan semuanya gitu loh. Nah, kalau mau ngecek ya lihat aslinya ruang apa gitu loh. Misalkan Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah tadi dalam Umdatul Ahkam atau melihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu misalkan. Eh, Layak balullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Misalkan riwayat Bukhari Muslim. Berarti antum cek sahih Bukhari, cek sahih Muslim. Bagaimana sanatnya gitu loh, ada enggak itu loh. Kalau sanatnya di sana dihukum di kitab asalnya kok enggak ada sanatnya berarti muallak. Kalau ada sanatnya berarti bukan muallak gitu aja. Paham enggak ini? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya itu jangan nyalakan Imam Al-Maqdisi rahimahullah tadi. Beliau cuma ngumpulkan aja, ngumpulkan di situ hadis-hadis masalah fikih itu istilahnya ya. Dibuang sanatnya, tapi kalau kita lihat ini mu'alak bukan mu'alak, lihat aslinya dulu. Imam Bukhari. Paham ya? Nah, karena kan dinukilkan aja situ. Kata beliau, wa inna huwa far'un itu hanya cabang saja. Jadi Umdatul Ahkam itu cabang, cabang dari asal. Karena Umdatul Ahkam isinya di dalamnya apa? Hadis-hadis yang sebagian muttafaqun alaih ya enggak? Rawal Bukhari, rawal Muslim, Paham ya? Seperti itu kan? Nah, itu berarti yang terlihat apa? Yang terlihat. Ya kita aslinya sahih Bukhari sahih Muslim itu loh. Mahum, seperti itu. Nah, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada enggak sanadnya itu? Enggak ada sanadnya. Kadang riwayat Abu Dawud, kadang riwayat Ibnu Majah. Nah, cara mengecek ini mu'alak atau enggak? Lihat kitab aslinya. Paham ya? Kalau riwayat Ahmad, lihat Musnad Ahmad. Riwayat Ibnu Majah, lihat Sunan Ibnu Majah itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu.